anggota badan, anggota tubuh, walatul dan meniadakan ya ditiadakannya atul panjang wal arad ya lebar wal ghadat ya kasar wadiqah ataupun halus wa nahwu hadza mimma yakunu misl fil khalqi dan yang sejenis dengannya dari yang terdapat dalam diri al-makhluk. Wa annahu laisa kamitsli syai'un dan bahwasanya tidak ada serupa dengan Allah sesuatu apapun. Tabaraka wa jurabina dzul jalali wal ikram. Maha tinggi wajah Rabb Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Di dalam ucapan ini ada hal-hal yang perlu nanti kita sampaikan kita perinci eh kan memang ada sesuatu yang perlu memang diperjelas dalam masalah ini. Yang penting sudah kita sampaikan kemarin ya 21 kaidah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang intinya sudah kita sampaikan bahwasanya kita wajib menetapkan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dari nama dan sifatnya di dalam Al-Quran atau yang telah ditetapkan oleh Rasul SAW di dalam sunnah yang sahih tanpa kita menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluk tanpa kita membagaimanakan sifat Allah tersebut dan tidak boleh kita mentakwil atau memalingkan makna ayat-ayat sifat, hari-hari sifat dari makna yang sebenarnya dan tidak boleh kita menafikan, mengingkari sama sekali nama dan sifat Allah tersebut. Kita tetapkan apa adanya. Dan juga kita sampaikan kemarin bahwasanya sifat Allah dalam Al-Quran ada dua macam konteksnya. Ada sifat yang ditetapkan seperti Allah punya sifat kedua tangan, bal yadahu bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kita wajib menetapkan apa adanya tidak boleh kita menyamakan dengan tangan makhluk, tidak boleh kita membagaimanakan, tidak boleh kita malingkan dari makna yang dohir. Ya. Kemudian ada pula sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Seperti sifat la takhudhu sinatu wala Allah tidak ditimpa rasa ngantuk ataupun tidur. Wajib untuk kita tiadakan sifat-sifat Allah tersebut. Dan dalam kaidah yang sudah kita sampaikan di dalam Al-Qur'an di dalam nas ya bahwasanya sifat-sifat yang ditiadakan itu sangat sedikit dan itu bentuknya global ya secara umum secara global Allah mengatakan walam yakullahu kufuan ahad hal ta'lamu lahu samia apakah ada yang serupa dengan Allah laisa kami si syai'un tidak ada serupa sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala ini penafian secara global dan itu metode Al-Qur'an Ketika meniadakan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah, ditiadakan secara global. Kalaupun ada yang terperinci, itu sedikit. Dan itu kan ada hikmah di baliknya. Eh, seperti yang sudah kita sampaikan ketika Allah mengatakan, Lam yalid walam yulat, Tidaklah Allah itu beranak ataupun diperanakan. Ini wajib untuk kita tiadakan sifat eh beranak dan diperanakan. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam rangka membantah orang-orang ayat kufar, orang musyrikin. Ya di antara orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang musyrikin jahiliyah yang menetapkan adanya anak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah eh bantah ucapan mereka tersebut. Ketika orang Yahudi mengatakan Allah itu beristirahat setelah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa karena kecapean, kelelahan. Allah mengatakan wa ma masana min kami tidak ditimpa oleh rasa keletihan kelelahan. Allah bantah ucapan mereka. Ini sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya ya, itu sedikit dalam Al-Qur'an. Ya, sifat yang Allah nafikan itu sedikit karena memang sudah kita jelaskan dalam kaidah ketika kita ingin memuji ya, maka kita sebutkan sifat-sifat yang terpuji bukan sifat yang ditiadakan. Ya, seperti kalau kita katakan kepada seorang yang kita eh, kagumi, wahai fulan engkau orang yang dermawan, engkau orang yang baik. Ya. Jangan kita mengatakan, eh wahai fulan, engkau bukan pencuri, engkau bukan perampok, engkau bukan koruptor. Ini bukan apa? Bukan pujian, ini malah apa? Caci makian. Maka demikian pula dengan sifat-sifat Allah. Secara umum, sifat yang terpuji adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Adapun yang Allah tiadakan, itu secara umum global kalau ada pun perincian, itu sedikit dan itu ada hikmah di baliknya. Di antaranya untuk membantah statement, ucapan, pernyataan orang-orang al-kufar. Nah, di sini beliau al-Imam Abu Bakar Ismaili ada sedikit ya ketergelinciran. Ya, kita katakan namanya seorang alim eh bagaimanapun keilmuannya itu tidak masuk dari kesalahan. Ada ucapan-ucapan yang tidak layak untuk diucapkan. Ya, Inilah manhajnya ahli sunnah wal jamaah. Bila Beda dengan ahli bid'ah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan kita wajib menghormati, memuliakan, menimba ilmu dari seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, yang betul-betul ulama, yang betul-betul warasatul anbiya, mewarisi ilmunya Nabi. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bukan mewarisi ilmu kalam atau ilmu-ilmu yang sesat dan menyesatkan. Itu yang kita hormati ulama-ulama yang betul-betul Rasul katakan warasatul anbiya yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad mengikuti jejak Nabi Muhammad bukan malah yang mereka mengolok-olok aja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita hormati ulama-ulama seperti itu. Kita ambil ilmu mereka. Namun al sunnah tidak fanatik, tidak taklid buta, tidak mengatakan pasti ucapan alif ini benar semuanya. Kita katakan tidak. Karena Allah karena Rasul mengatakan kullu bani Adam khata. Setiap manusia pasti berbuat apa? Kesalahan. Imam Ayah eh, Malik rahimahullah mengatakan kullun yu'khad min qali wa yutraq ila Rasul sallallahu Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan ulama kita tinggalkan. Kita tidak Eh ikuti, namun tetap kita apa? Hormati mereka. Inilah pertengahannya alusunnah wal jamaah. Bukan seperti orang yang fanatik kepada ulama. Yang mereka ya, eh, membayi buta taklid kepada ulama. Ucapan ulama atau kiainya, ustadznya, semuanya di ayat eh, telan mentah-mentah tanpa dilihat apa dalilnya, apa dasarnya, membeo begitu saja. Ini sesat, tidak benar. Lawannya orang-orang yang mencaci maki, meremehkan para ulama, bahkan tidak mau merujuk kepada para ulama. Ini ya dua kutub yang saling berseberangan. Ini terlalu meremehkan, ini terlalu berlebihan. Alusunah pertengahan. Alusunah wajah mengatakan kita wajib menghormati para ulama yang sekali lagi ulama dalam tanda kurung warasatul ambiyah yang pewaris para nabi. Karena banyak ulama su, ulama yang sesat dan menyesatkan, yang mengajarkan kecerikan kebid'ahan, pemikiran-pemikiran sesat, ulama-ulama yang mencelah para eh, ya para penebar bendera sunnah. Ya, ini adalah ulama yang lama. Ya, kita tidak hormati mereka yang kita hormati ulama yang betul-betul warasatul ambia. mewarisi akidah Nabi, mewarisi sunnahnya Nabi, menghormati eh, ya sunnah Nabi. Ini yang kita apa? Hormati kita muliakan, kita agungkan sesuai dengan kedudukan mereka, kita ambil ilmu mereka, namun kita tidak fanatik, tidak taklid, tidak apa membio kepada semua ucapan mereka. Yang sesuai dengan dalil kita terima, yang tidak kita apa ya kita tinggalkan tanpa kita mencela ulama tersebut. Eh jangan seperti sekali lagi eh kelompok ahli bijak yang mereka taklid buta, jangan suka seperti kelompok teroris yang mereka mencela ulama. Eh, ya. Kita pertengahan. Dalam ucapan Imam Abu Bakar Ismail di sini, eh, kita baca footnote eh, ya, baca footnote dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz eh, ya, hafizallahu taala. Beliau mengomentari ucapan Imam Abu Bakar Ismaili dalam footnote-nya ini. Hadil kalimat laisat minal alfadil ma'rufa inda ahli sunnati wal jama' min salafi hadil ummah ucapan Imam Abu Bakar Ismail tadi yaitu ya kita al-sunnah menafikan anggota tubuh dari Allah ya menafikan sifat atul panjang lebar ya, al-ghalat kasar wadikah lembut ya ini ucapan-ucapan yang bukan bersumber berasal dari ahli sunnah wal jamaah dari ulama-ulama salaf ya sekali lagi ini ucapan yang tidak ya benar secara mutlak eh, atau secara terperinci. Bal hiya minal kalimatil mukhtara'ah al-mubtada'ah. Ini adalah ucapan-ucapan yang diada-adakan oleh sebagian ahli bid'ah yang ya beliau tidak sengaja tergelincir dalam masalah ini. Wa ta'bir anil haqqi bil alfadhi syar'iyyah huwa sabilu ahli sunnati wal jamaah. Yang benar selayaknya itu kita menggunakan lafat-lafat yang syar'i. Ya, itu adalah metodenya Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh seperti yang Allah telah katakan, "Laisa kamisi syai'un." Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Itu sudah cukup. Tidak perlu kita apa mengatakan Allah itu tidak punya anggota tubuh, Allah tidak punya begini dan demikian. Yang itu tidak ada dasarnya. Ini masalah gaib. Ini masalah sifat Allah harus kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi ini masalah gaib, ini masalah dalil. Kalau tidak ada dalilnya jangan bicara. Ya, sekali lagi ini salah satu ketergelinciran Al Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah membawakan ucapan-ucapan yang itu bukan merupakan ucapan ulama salaf. Ya. Kalau kita lihat ucapan ulama-ulama sebelum beliau, ucapan Imam Syafi'i, Ucapan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, tidak ada ucapan-ucapan seperti ini. Ya. Ini dulu pernah kita sampaikan pada pembahasan ucapan atau keyakinan akidahnya Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar yang sudah pernah kita khatamkan di masjid ini. Ya, dulu pernah kita sampaikan hal seperti ini bahwasanya ada ucapan-ucapan al-bidah yang menyelinap ke dalam tubuh al-sunnah wal jamaah. Ini perlu untuk kita apa? eh, waspadai. Demikian pula pada zaman seperti sekarang ini, di zaman eh, ya teknologi, gadget, eh, ya media sosial, terkadang ada eh, ya, makalah-makalah, pemikiran-pemikiran, metode-metode dakwah alus al-bidah, ya kelompok-kelompok haroka yang menyelinap dalam tubuh dakwah al-sunnah wal jamaah. Tanpa disadari, oh masya Allah, keren ya, oh masya Allah, ini apa namanya inovasi baru dalam dakwah. Naudzubillah min dalik. Dakwah tauqifiyah. Eh dakwah itu sudah ada contohnya dari Rasulullah SAW bagaimana kita berdakwah, apa prioritas dalam dakwah. Nah, ya, namun inilah sekali lagi sebagaimana kata orang Arab, kullu, kullu jadirin lazid. Ya, setiap yang baru itu apa? Eh kelihatan lezat, enak. Ya, ada metode baru, uh, masya Allah, cara baru dalam berdakwah, dalam kajian taklim. Ini kelihatannya apa? Masya Allah, ya, menarik. Padahal itu merupakan metodenya kelompok haroka, kelompok-kelompok alil bidah. Ya, maka kita tidak perlu apa? Ya, hal-hal seperti itu. Ya, para ulama salah mengatakan alikum bil atiq, ikuti jejak salafus saleh. Ya, tidak perlu apa? Inovasi baru dalam dakwah, inovasi baru dalam ibadah. Naudzubillah min dalik iyyakum wa muhdatsati al umur. Demikian pula di sini ulama alusnya wal jamaah sangat ketat dalam masalah penggunaan ya lafat-lafat dalam masalah tauhid asma wa sifat yang tidak ada dalilnya jangan pernah apa kita eh katakan jangan pernah kita nyatakan kita tinggalkan kata beliau sebetulnya kita wajib untuk menggunakan lafat-lafat yang syar'i ya ini yang sebetulnya demikian huwasabilu alisuna wal jamaah inilah metodenya alisuna wal jamaah fala yanbaghi li talibil haqq al-iltifat ila mithli hadil alfat. Tidak selayaknya bagi para pembela kebenaran, pencari kebenaran untuk menggunakan lafat-lafat tadi. Ya, seperti tadi Allah tidak tersifati dengan anggota tubuh. Karena ini ucapan nanti akan disampaikan ucapan yang memiliki dua makna. Makna yang hak, makna yang batil. Kalau dikatakan Allah secara mutlak tidak punya anggota tubuh, nanti eh, orang-orang yang tidak paham tentang manhaj akidah al-sunnah wal Jamaah, oh berarti Allah tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya ya pendengaran, penglihatan. Padahal itu sudah Allah tetapkan dalam dirinya untuk dirinya. Ebaliyadahu eh, mabsutatan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Rasul mengatakan Inna dajjal awar wa inna rabbakum laisa bi awar. Bu eh, dajjal itu eh cacat kedua matanya namun Allah tidak cacat matanya. Ini kata para ulama, eh, penetapan adanya sifat mata bagi Allah sesuai dengan kebesarannya tanpa kita serupakan dengan al makhluk Rasul yang mengatakan demikian. Ya, sekali lagi, lafat-lafat seperti yang diungkapkan oleh Imam Abu Bakar Ismaili di atas tidak selayaknya dipakai wala ta'wil alaiha. Eh, tidak boleh kita berpegangan dengan lafal-lafal seperti tadi. Wa makan aghnal imam al-musannif rahimahullah ta'ala an misli hadil kalimat al mubtada'ah eh kata aduktor eh, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz tidak selayaknya pengarang Al-Imam Abu Bakar Ismaili menggunakan lafat-lafat yang bid'ah tadi. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala mausufun sifatil kamal. Karena Allah sesungguhnya disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Man'utun bin util azamah. Eh, tersifati dengan sifat-sifat keagungan wal jalal kemuliaan wa ala kulli hal fal batil mardudun ala qailihi kainan mankana eh, kesimpulannya kebatilan ucapan yang salah itu tertolak siapapun yang mengucapkannya inilah sekali lagi manhaj al firqatun najiyah makanya kalau kita pelajari minhaj firqatun najiyah seperti yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullah taala eh, di antara poin-poin metode kelompok yang selamat akidah alusnya wal jamaah yaitu kita tidak eh, ya taklid buta tidak meyakini kemaksuman seorang ulama meskipun kita sekali lagi wajib menghormati ulama tersebut namun tidak semua ucapannya bisa apa diterima begitu saja kalau tentunya apa menyelisih dalil bukan kalau menyelisih hawa nafsu kita tidak kalau menyelisih dalil kita tolak kalau menyelisih manhaj para salafus soleh kita tolak eh, siapapun yang mengucapkan ucapan tersebut eh jangan membeo nah udah bilang mindalik. kita ingat ya eh, akibat orang yang takut buta adalah yang mendapatkan azab kubur di alam barzah tidak akan bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir. Eh, kita ingat sabda Rasulullah ketika mungkar wan nakir bertanya kepada orang di eh, dikubur marabbuka wa man nabiyuka wa majinuka dia mengatakan hahala adri aku tidak tahu sami itu nasa yakuna syai'an fakultuhu aku hanya mendengar manusia mengucapkan ini dan itu aku ikut-ikutan aku ikuti ini akibat apa? Orang yang taklid buta. diajak syirik, ikut. Dia masuk jurang ke bid'ahat, ikut. Ya, hahala adri. Itu nanti apa? Jawaban dia kepada mungkar wan nakir. Kenapa? Tidak tahu dalil. Tidak tahu apa dasar ulama ini mengatakan demikian, ulama ini menfatwakan demikian. Kita apa? Enak eh, udah bilang mendalik. Kita ambil ucapan ulama eh sekali lagi sesuai dengan dalil Al-Quran Sunnah dengan pemahaman salafu as-saleh. Ini sekali lagi metode alusan wal jamaah. Berlainan dengan kelompok kelompok sesat, mereka mendoktrin anak buahnya ya untuk apa? Samina wa ata'na kepada ucapan ustadznya, tokoh agamanya. Kita katakan ini adalah apa? Pembodohan terhadap umat. Kita ajari umat dalil, kita ajari umat ini ya metode kita dalam beragama. Kita beragama ikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh yang tidak sesuai dengan itu semuanya ditolak, tidak boleh diikuti siapapun yang mengatakannya, siapapun yang mengucapkannya. Kata beliau, fal batil madudun ala qaili kain mangkana. Kebatilan ditolak siapapun yang mengucapkannya. Wal qaidatu salafiyah fi misli hadil kalimat. Adapun kaidah ulama salaf, ulama al sunnah dalam menyikapi ya ucapan Imam Abu Bakar Ismaili yang menafikan anggota tubuh. Eh bagi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi ucapan-ucapan seperti itu? Kata beliau, "Annahu la yajuzu nafyuha wala isbatuha illa ba'da tafsil wa tabayyana muradu qailiha." Yaitu kita tidak boleh menafikan secara mutlak, tidak boleh kita tetapkan secara mutlak, namun kita perinci. Contoh tadi, misalnya, kalau ada orang mengatakan kita tidak meyakini anggota tubuh bagi Allah. Ya kalau sekali lagi kalau ada orang mengatakan saya tidak meyakini adanya anggota tubuh bagi Allah. Kita tanya, apa maksud Anda dengan menafikan anggota tubuh dari Allah? Apakah Anda menafikan sifat tangan bagi Allah? Dia mengatakan, "Ya itu maksud saya." Kita katakan ucapan Anda batin. Karena apa? Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah apa? terbentang. Ma mana akan tasjuda lima tu biadaya. Wahai iblis, mengapa engkau tidak sujud kepada zat yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kalau orang itu maksud menolak anggota tubuh, yaitu maksudnya menolak, mengingkari, menafikan sifat tangan, sifat wajah, maka kita tolak ucapannya 100%. Ya, lafadznya dan juga apa? maknanya. Ya, adapun kalau dia mengatakan ya bahwasanya yang saya maksud dengan anggota tubuh yaitu anggota tubuh yang menyerupai makhluk. Nah, kita katakan, ya maknanya kita terima, cuma lafadznya itu Anda harus apa? Ganti. Jangan mengatakan Allah tidak punya anggota tubuh. Anda katakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Titik sudah. Jangan pakai kata-kata apa? Anggota tubuh. Contoh yang lain, eh, kata para ulama seperti kalau ada orang menafikan eh, al jihad arah. Allah itu tidak berarah, tidak punya arah, kanan kiri depan dan sebagainya. Kita tanya, ya, apa maksud Anda menafikan sifat arah bagi Allah? Ya, dia mengatakan, oh bahwasanya Allah itu tidak di mana-mana. Namun Allah di atas ars. Kita katakan, maksud Anda benar. Cuma kata-kata yang Anda gunakan itu keliru. Anda pakai kata-kata Allah bersemayam di atas aras, titik sudah Jangan apa ditambah-tambahi, Allah tidak ber, berarah. Ini sekali lagi ada ucapan-ucapan yang ya umum yang tidak boleh kita tetapkan secara mutlak, tidak boleh kita tolak secara mutlak, namun kita perinci, kita tanya apa maksudnya. Ya, namun sekali lagi kalau al sunnah itu cukup dengan lafal-lafal yang apa? Yang syar'i. Ya, insya demikian penjelasannya. Kata beliau, lafat-lafat tadi tidak boleh dinafikan, tidak boleh ditetapkan secara mutlak kecuali setelah diperinci. Wa tabayyana muradu qailaha dan jelas apa maksud yang mengucapkannya. Wa kana 'alal muallif an yujmila fin nafyi. Selayaknya bagi Al-Imam Abu Bakar Ismaili pengarang kitab ini untuk membawakan sifat-sifat yang ya secara global yang dia tiadakan dari Allah Subhanahu wa taala Eh, seperti yang sudah kita sampaikan, metode al-sunnah dalam ya, meniadakan sifat Allah ditiadakan secara ya secara global Allah tidak ada suatu yang serupa dengannya titik sudah tidak perlu apa di eh, tambah-tambah dengan lafaz-lafaz yang tidak syar'i yang tidak ada dasarnya ghaira annahu arada bihadan nafi an yasudda tariq alal mu'attilah namun kita husnudzon kepada Al Imam Abu Bakar Ismaili. Maksud beliau itu sebetulnya baik, ya, namun keliru lafadznya. Beliau tujuannya itu untuk membantah kelompok al Muatila yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Li yakuna lahum madkhalun fi rami al-hadis bitashbih. Ya, untuk membantah al muattilah yang mereka ini menuduh Ahlus sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, seperti kalau ahli bid'ah sekarang ini, ketika kita mengatakan Allah punya tangan, oh berarti Anda itu menyerupakan Allah dengan apa? makhluk. Eh, kita katakan jelas ini tidak apa? Eh tidak benar tuduhan seperti itu. Tidaklah yang menetapkan sifat Allah dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Allah sendiri yang menetapkan bagi dirinya sifat tersebut. Rasul menetapkan bagi Allah sifat-sifat tersebut. Apakah kita menuduh Allah dan Rasulnya menyerupakan Allah dengan makhluknya? Naudzubillah min dalik. Ya. Mereka ini yang menuduh alus sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, ini tidak paham bahasa entah bahasa eh, Arab atau bahasa Indonesia atau mungkin bahasa eh, dunia lain ya. Karena apa? Sudah kita sampaikan dalam berbagai kesempatan persamaan dalam lafaz tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya manusia punya wajah ya, binatang punya wajah. Apakah sama? Sama-sama kata-kata apa? Wajah. Namun ketika ini disandarkan kepada manusia, ini disandarkan kepada hewan, tidak sama hakikatnya. Ini antara makhluk saja tidak sama, apalagi antara khalik dengan apa? Al makhluk. Ya, eh, sebagaimana kata Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, ya mafil jan ya, uh, eh, mafil janna mimma fid dunya ilal asma. Tidaklah persamaan antara benda-benda yang di surga dengan yang di dunia kecuali hanya apa? Sekedar nama. Di surga ada apa? Ada sungai, sungai susu, sungai madu, eh, ya di kita ada sungai apa? Sungai kopi, ya hitam kelam, naudzubillah min dalik. Sama namanya apa? Sungai, namun beda sungai di surga dengan sungai di di dunia. Bahkan kata ulama, sungai di surga tidak ada apa? Ya apa paritnya? Ya los begitu saja. Dilihat langsung kelihatan airnya, namun tidak apa meluber. Ya, itu apa? Sungai di surga. Namanya sama sungai, namun hakikatnya tidak apa? Sama. Apalagi antara al-Khaliq dan al makhluk. Makanya mereka yang menuduh al sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk al musyabbiha ini mereka tidak paham dengan bahasa, tidak paham akidah as sahabah. Walakin bihadil ibarat fatah bab lahum zimu man atlaqaha bimuafaqatim ala nafi ba'di sifat az-zatiyah. Namun Al-Imam Abu Bakar Ismaili dengan ungkapan-ungkapannya tadi itu telah membuka pintu bagi ahli bid'ah untuk mereka melazimkan, mengharuskan kepada orang-orang yang mengikuti ucapan beliau tersebut untuk menafikan sifat-sifat Allah Zatiyah seperti sifat wajah. Kalau dikatakan Allah tidak punya anggota tubuh, berarti masuk ke dalamnya sifat apa? Wajah. Ya, makanya sudah kita sampaikan tadi, kata-kata ya Allah tidak punya anggota tubuh itu punya dua kemungkinan, dua makna. Makna yang hak yaitu bahwasanya Allah punya sifat wajah namun nggak serupa dengan sifat makhluk. Ini betul, namun lafaznya salah. Ada pula yang mengatakan Allah tidak punya anggota tubuh, menafikan semua sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ditolak sifat wajah, sifat tangan, ya dan seterusnya. Ini sekali lagi ya ucapan yang mengandung dua kemungkinan. Makanya alusunah apa? tidak menolak secara mutlak, tidak meniadakan secara mutlak, tidak menetapkan secara mutlak, namun memperinci apa maksud Anda dengan kata-kata tersebut. Meskipun secara asal cukup kita dengan menggunakan lafaz-lafaz yang yang syar'i. Bismillah. Falau amsaka rahimallah an hadil ibarat lakana ajda seandainya Al-Imam Abu Bakar Ismaili tidak menggunakan kata-kata tadi itu lebih utama. Ini sekali lagi objektivitas ahlu sunnah wal jamaah. Ulama kita muliakan, kita hormati, kita ambil ilmunya yang sesuai dengan kebenaran. Namun kalau ada yang salah kita tolak dengan tetap kita apa menghormati beliau. Makanya di sini al Imam atau Asyikh Muhammad bin Abdurrahman Al Khumais eh, menggunakan kata-kata yang eh, lembut terhadap ya, beliau karena bagaimanapun juga ulama manusia biasa bisa salah bisa benar kesalahannya kita tidak ikuti namun tetap kita hormati beliau. Kemudian kita pindah kepada poin yang ketujuh. Wala yakulun inna asma Allah azza wa jalla kama takuluh al mu'tazila wal khawarij wa tawaif min alil ahwa makhluqah. Kita ya ahlus sunnah wal jamaah para imam-imam alil hadis mereka tidak mengatakan nama-nama Allah itu makhluk seperti yang dikatakan oleh kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij dan kelompok-kelompok alil bid'ah yang lainnya. Sudah kita sampaikan dahulu dalam ya pembahasan kaidah-kaidah nama-nama sifat Allah Sunnah wal Jamaah mengatakan nama-nama Allah bukan makhluk ya. Kalau nama Allah makhluk Naudzubillah min dalik. Ketika kita mengatakan ya Allah, berarti kita berdoa kepada siapa? Makhluk, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan nama Allah makhluk, ketika kita mengatakan ya Rahman irhamna, berarti kita berdoa kepada apa? Makhluk. Naudzubillah min dalik. Makanya sepakat ulama mengatakan yang mengatakan nama Allah makhluk maka dia kafir. Nanti akan kita sampaikan ucapan Imam ah, Al-Sunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad dan sebagainya. Nah, sekarang kita baca footnote. Nah, ya, namun sudah kita sampaikan dahulu dalam eh, pembahasan kaidah nama Allah bukan makhluk. Yang mengatakan nama Allah makhluk maka dia kafir. Nanti akan ada perinciannya. Sekarang kita baca footnote tentang siapa itu Mu'tazilah dari ucapan pentahkik atau pentakli di sini Ali Syekh Dr. Muhammad bin Al Khumayyiz secara singkat. Siapa itu kelompok Mu'tazilah? Al-Mu'tazilah itu firqatun kalamiyatun islamiyah. Kelompok Mu'tazilah adalah kelompok ahli kalam. Apa itu ah-, ahli kalam? Yaitu kelompok yang menetapkan akidah hanya berlandaskan akal atau logika semata. Ya, ini adalah definisi apa itu ilmu kalam atau ahlul kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah namun hanya berlandaskan logika akal semata. Ini ilmu kalam. Adapun ahli kalam, siapa mereka? Yaitu kelompok yang mereka hanya menetapkan akidah berlandaskan akal. Yang nggak sesuai dengan akal mereka, mereka tolak meskipun eh, dari Al-Quran, meskipun dari ahli yang as Ini kelompok sesat, kelompok alil kalam. Di antaranya kelompok al-mu'tazilah. Makanya saya katakan di sini al-mu'tazilah firqatun atau islamiyah. Kelompok sempalan Islam yang tadi menetapkan akidah hanya berlandaskan akal semata. Daharat fi awal qarni al-hijri. Kelompok ini muncul pada awal-awal abad kedua Hijriah ya pada awal-awal abad kedua Hijriah. Wa balagha sya'naha fil asl Abbasi al-awal al-awwal. Yang mana puncaknya ya mereka itu pada zaman kekhalifahan Al-Abbasiyah yang pertama yaitu pada waktu adanya khalifah Al-Ma'mun yang mana mereka sampai puncak kekuasaan sampai memaksa manusia kaum muslimin mengatakan Al-Qur'an makhluk. Para ulama al di penjara, ya, banyak yang mati di penjara. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah itu penjara ya, sampai tiga kekhalifahan. Namun beliau tetap tegar mendengungkan akidah al yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Itulah kelompok Al-Mu'tazilah. Mereka jaya di zaman kekhalifahan Al-Ma'mun pada waktu itu. Sampai akidah mereka dijadikan undang-undang dasar ya kerajaan atau kekhalifahan pada waktu itu. Yarji ismuha ila i'tizali imamiha Wasil bin Atta Majlisil Hasan Al-Basri. Penamaan eh, Mu'tazilah itu berasal dari kelakuan ya imam pemimpin mereka yang bernama Wasil bin Atta yang dia apa yang memisahkan diri dari majlisnya Al Imam Al Hasan Al Basri. Wasil bin Atta ini adalah pelopor kelompok Mu'tazilah. Dulunya adalah murid dari Al Imam Al Hasan Al Basri, seorang ulama tabi'in. Ya. Ketika ada ya perbedaan pendapat ya atau dia menyelisih akidah ya sang guru dia pun memisahkan diri dari majelisnya Al Imam Al Hasan Al Basri. Ya, maka dikatakan ya mungkin ya pada waktu itu masjidnya besar di kota Basra. Ya, Imam Hasan Basri punya kajian. Maka Wasil bin Atta punya kajian di ya, pojok masjid. Ya, maka sebagian orang ketika melihat mereka punya masjid sendiri, mereka dikatakan mereka adalah Mu'tazilah yang apa? menyendiri yang memisahkan diri. Namanya Mu'tazilah secara asal i'tizal itu artinya apa? memisahkan diri, ya. Itu asal muasal kata-kata apa? Mu'tazilah. Dikatakan Mu'tazilah karena pelopornya itu yang bernama Wasil bin Atha memisahkan diri dari majelis sang guru. Maka sudah sering kita tekankan jangan kita tertipu dengan ya slogan atau propaganda si fulan muridnya ulama fulan. Karena apa? Eh bisa jadi seperti Wasil bin Atta. Gurunya ahlu sunnah. Namun sang murid menjadi apa? Mu'tazilah. Eh banyak sekarang Masya Allah. Eh kita lihat profil Ustadz Fulan. Oh gurunya ren. Wah kalah sudah. Eh ya, ulama-ulama besar. Eh ya, ulama-ulama besar guru-gurunya. Namun apa? Ikut khurut dengan jamaah tabligh. Na'udzubillah min dalik. Eh, ya ikut demonstrasi. Ini adalah apa? Ya, salah satu bukti bahwasanya banyak murid yang apa? Ya, durhaka kepada gurunya. Gurunya akidahnya selamat, manhajnya masya Allah, ya alaman salafus saleh. Namun muridnya apa? Menyimpang. Eh, maka sudah sering kita sampaikan, jangan kita tertipu dengan slogan. Oh, ini muridnya Syekh Fulan. Kita lihat dulu bagaimana akidahnya, manhatnya bagaimana, ilmunya bagaimana ya, mengaku muridnya Syekh Utsaimin seperti tadi ya namun ikut khurud dengan jamaah tabligh ikut apa ya dengan kelompok-kelompok haroka ikut dengan kelompok-kelompok tasawuf ya, kita katakan ya ini salah satu contoh apa wasil bin Atta zaman ini ya jangan sekali lagi jangan kita apa tertipu dengan propaganda kita lihat hakikatnya bagaimana akidahnya ilmunya manhajnya apakah sama dengan gurunya ataukah ataukah tidak bukan berarti ilmunya 100% sama tidak namun dari akidahnya bagaimana, manhajnya apakah sama atau tidak. Ya, gurunya salafi, namun muridnya haroki, ya tablighi, eh, buat apa? Tendang saja, buang aja. Tidak pula apa? Di ya, ambil ilmunya. Kata beliau, nama Mu'tazilah diambil dari ungkapan ya ulama bahwasanya pemimpinnya itu memisahkan diri daripada majelisnya Al Hasan Al Basri liqauli wasil bi anna murtaqibal kabira laisa kafiran wala mu'minan bal huwa fi manzilatin baina manzilatain. eh, ini disebabkan karena Wasil bin Atok punya pemikiran yang nyeleneh menyelisih gurunya yaitu Hasan al-Basri. Hasan basri mengatakan pelaku dosa besar itu tidak kafir. Ya, yang berbuat dosa besar seperti berzina, eh, mencuri dan sebagainya tidak apa? kafir. Namun dia fasik dengan kefasikannya. Dia mukmin namun kurang imannya. Adapun Wasil bin Atok mengatakan dia tidak kafir, dia tidak mukmin, namun di antara dua apa? kedudukan tadi, ya. Enggak mukmin, enggak kafir. Apa? Wallahu alam, ya. Bingung dia. Ya. Kemudian setelah berbeda pendapat dengan gurunya tadi, padahal dia yang sesat. Gurunya al haq. Ya, maka dia pun memisahkan diri dari barisan apa? gurunya. Dan sekali lagi alangkah banyaknya orang-orang seperti ini Eh, ya sekali lagi banyak murid yang apa durhaka kepada sang guru bukan durhaka karena nggak mau cium tangannya bukan itu namun apa tidak ikut akidahnya yang hak tidak ikut manhajnya yang apa yang hak eh, ya bahkan ada tren lagi eh, ya seorang murid atau beberapa murid ya membuat demo untuk apa membubarkan kajian ustadznya naudzubillah min dalik ini sekali lagi tren baru dalam eh, dunia dakwah ini adalah wasil-wasil bin modern ya Walamma i'tazala Wasil majlis al-Hasan wa jalasa Amr bin Ubaid ila Wasil wa tabi'ahuma ansaruhuma kila lahum mu'tazilah. Ya ketika Wasil bin Atha telah memisahkan diri dari majlisnya Al-Hasan Al-Basri kemudian diikuti oleh seorang tokoh Mu'tazilah juga yang bernama Amr bin Ubaid ya kemudian apa banyak yang ikut juga inilah kelompok sesat pasti ada pengikut ya seperti kelompok ya dulu Lia Edan dan sebagainya ya sebenarnya yang apa sudah jelas ya kesesatannya ya muncul imam atau nabi Isa Habibullah di Jombang. Naudzubillah. Ada pengikutnya, itulah ya iblis banyak pengikutnya juga. Maka kita jangan tertipu dengan apa? Banyaknya pengikut. Kita lihat kualitasnya, jangan kuantitasnya. Ya, apalagi kata para ulama, alil bid'ah itu pasti ada satu titik ya cahaya kebenaran. Oh, dia kan ingin membela Islam. Oh, dia kan punya apa namanya bukti ya sebagai nabi ya Isa Habibullah punya apa? Ya punya batu besar atau dari mana? Ya intinya ada untuk menipu manusia ada iblis memberikan daya tarik kepada kelompok-kelompok tersebut. Namun sebagaimana kata Nabi seperti ungkapan Nabi saya salam tentang seorang dukun, dia ya punya satu kejujuran, kebenaran, namun ya di dalamnya seratus apa kedustaan. Datang kepada dukun yang eh 100 datang semuanya dibujui ya, semuanya dibodohi. Eh semuanya ditipu, semuanya ucapannya eh, ya dusta. Satu yang benar. Ah, ini yang apa? Didengungkan oleh asyaitan dari kalangan jin maupun manusia. Oh itu loh benar. Ya ramalannya benar. Satu yang benar. seratus apa? Dosa. Itu al bidah. Ada satu cahaya apa? Kebenaran. Namun seribu cahaya, seribu kegelapan yang ada di dalam kelompok-kelompok tersebut. Eh, manusia tertipu dengan satu cahaya kebenaran tersebut. Lupa, tidak ingat, tidak tahu adanya apa seribu eh, kesesatan di dalamnya. Sudah habis. Ya insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aku luka lihada wa akhiru dakwana anilhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com